radio station 2.0. Listening everywhere, broadcasting anywhere on Hari Radio Show. Cut to Cut Studio dengan bangga mempersembahkan tidak bisa. Ah, lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri. Ayo, kita bertarung sampai mati. Sadarku cuma Dewi. Jangan. Pelangi di atas lagah wangi. Pelangi di atas lagah wangi. di atas gelagah wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik kakak. Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit kebab, kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas kangkara murka. Kita hancurkan Majapahit. Terus! wangi. Pelangi di atas gelagah wangi, naskah karya S. Ijam, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Haryoko. dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. Bukalang tampaknya keberatan ketika Raden Hussein menawarkan jabatan kepala pengawal pribadi kepada Endang Kusuma Dewi. Alasannya karena Endang Kusuma Dewi seorang perempuan. Walaupun kata-kata yang dilontarkan Empu Keleng sebenarnya cukup jelas dan pedas, Endang Kusuma Dewi diam saja. Wajahnya tetap kelihatan tenang. Raden Hussein tersenyum lalu berpaling ke arah empu surat pada. Bagaimana Empu Surat Pada? Kau setuju pendapat Empu Keleng bahwa seorang perempuan tidak pantas menyandang jabatan sebagai kepala pengawal pribadi? Uh, ampun Ratin, jabatan itu memang sebenarnya untuk kaum laki-laki. Tapi sebenarnya juga tidak masalah jika diberikan pada perempuan. Lalu? Menurut pendapat saya, kalau memang tidak ada laki-laki yang mampu menggenggam jabatan itu, terserah Raden mau mempercayakannya pada seorang wanita, ya monggo, silahkan saja. Baiklah, sekarang Empu Keleng, apa kamu tidak mempunyai alasan yang lebih kuat dan masuk akal? Mengapa kamu tidak setuju jabatan itu kuberikan pada Endang Kusumadewi? Begini Raden, jabatan itu memang sangat penting. Mengingat kepala pasukan pengawal pribadi harus bertanggung jawab pada keselamatan Paduka sebagai seorang adipati dia juga harus membawahi 40 orang prajurit pilihan. Dia harus memimpin dan membagi tugas-tugas serta pekerjaan pada anak buahnya. Dan suatu saat, dia harus berani menghadapi pertarungan antara hidup dan mati. Sungguh tugas dan tanggung jawabnya sangat berat. Pertaruhannya nyawa karena itu sebaiknya jabatan itu dipegang oleh seorang laki-laki yang mempunyai kemampuan ulah kanuragan yang tangguh dan patuh serta setia pada atasan. Ampun Raden. Kalau misalnya Raden ingin memperkerjakan Endang Kusuma Dewi, mengapa tidak dipilihkan tugas-tugas yang lebih ringan? Jabatan yang barangkali kurang penting tapi cocok untuk seorang wanita Nah, saya punya usul. Saya lihat Endang Kusuma Dewi mempunyai penampilan yang cukup bagus. Wajahnya juga cukup cantik. Kalau misalnya Raden Hussein berkenan mengambilnya menjadi salah seorang selir, wah, saya setuju sekali. Itu jabatan yang sangat cocok untuknya. Di samping dia akan terus mendampingi Paduka dia juga sekaligus dapat menghibur paduka atau memberikan layanan-layanan yang bermanfaat. Eh, uh, demikian usul saya. Kalau Raden kurang cocok dan tidak akan dipakai, ya tidak apa-apa. Saya hanya sekedar usul Raden. Saya hanya ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk Raden. Hmm, ya. Baiklah, Ampukeleng. Bagaimana, Kusuma Dewi? Ada yang ingin kau katakan untuk menanggapi kata-kata Ambukeleng? Sebenarnya, saya tidak ingin melibatkan diri saya dalam persoalan-persoalan seperti ini. Saya pergi ke Majapahit hanya sebagai penunjuk jalan. Saya tidak pernah merencanakan apa-apa, dan saya tidak pernah menginginkan jabatan. Tapi, karena Mpuk Keleng sudah memojokkan saya, bahkan sudah merendahkan martabat saya sebagai kaum perempuan. Saya terpaksa angkat bicara. Menurut saya, jabatan apapun, tugas seberat apapun, seharusnya diberikan pada orang yang tepat. Tidak peduli orang itu laki-laki ataupun perempuan. Yang penting, dia mempunyai kemampuan. Banyak contoh perempuan yang mampu memikul tugas-tugas yang berat. Putri Simha mampu mengendalikan kerajaan Kalingga selama 30 tahun lamanya. Tribuwana Tunggadewi mampu menggenggam kerajaan Majapahit dan bahkan mampu menundukkan Sadeng ketika Bupati Sadeng bermaksud memberontak. Lalu, dia Ratu Suhita, juga seorang raja perempuan. Jadi, menurut pendapat saya, Raden, tidak ada alasan perempuan untuk tidak diperbolehkan memikul tanggung jawab yang besar, yang biasanya hanya dipikul oleh kaum laki-laki. Jadi apa yang dikatakan empuk keleng sebenarnya kurang tepat kalau tidak boleh dianggap salah. Menurut saya, perempuan tidak sepicik itu dan tidak selemah itu. Maaf kalau kata-kata saya terdengar agak keras dan tajam. Karena empuk keleng juga melakukan hal yang sama. Tapi kau tidak perlu merasa khawatir empuk keleng. Isi hatimu sudah bisa aku tebak. Hmm, sekarang begini Raden. Hmm? Persoalan ini saya kira tidak perlu dipanjang lebarkan. Anggap saja selesai sampai di sini. Saya kira kalau Raden ingin memperoleh seorang kepala pengawal pribadi yang hebat, menurut pendapat saya, empuk kelenglah orangnya. Biar jabatan itu dipegang olehnya. Sementara saya, karena urusan saya di Majapahit sudah selesai, saya mohon diri. Tunggu dulu Kusuma Dewi. Kusuma Dewi! melakukan sembah. Endang Kusuma Dewi bergegas turun ke halaman, diikuti Rake Hambulu. Suasana ruangan pendopo sunyi senyap. Wajah Raden Hussein tampak sedikit tegang. Sementara Empu Keleng dan Empu Surat Pada menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Empu Keleng, dalam Raden, semua ini gara-gara kamu. Lihat, Endang Kusuma Dewi kecewa mendengar kata-katamu. uh, ampun Raden, saya hanya sekedar mengatakan pendapat pribadi saya Raden. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaan siapapun. Tapi, kalau Endang Kusuma Dewi ternyata tersinggung, ya, apa boleh buat? Itu tidak saya maksudkan. Sekarang begini saja, Bu Keleng. Kalau kau masih ingin mengabdi padaku, ingin nempil Kamukten pada Adipati pecat tanda, susul Kusuma Dewi. Bujuk dia supaya mau kembali lagi. Ayo cepat, kerjakan. Uh, eh, eh, baik, Raden. segera menghaturkan sembah. Kemudian laki-laki berbadan tegap itu meninggalkan ruangan pendopo. Setelah bayangannya lenyap di balik tembok Wisma, Raden Hussein berpaling ke arah empu surat badan. Empu Surat Pada. Ayo, kita lihat mereka dari kejauhan. Aku ingin tahu sampai sejauh mana kemampuan Empu Kelam maupun Endang Kusumade. Uh, silakan, Raden. Endang Kusuma Dewi dan Hambulu sudah sampai di kandang kuda. Raki Hambulu sedang sibuk memasang pelana. Sementara Endang Kusuma Dewi menunggu di dekat tiang kandang. Wajah gadis itu masih tampak kesal. menang sendiri saja. Sudahlah, Nini. Apa perlunya memikirkan laki-laki seperti Empu Keleng? Dia memang sombong. Ya, biar sajalah. Biar dia sengsara karena kesombongannya. Tapi dia terlalu memandang rendah pada kaum perempuan. Karena dia tidak sadar bahwa semua manusia yang ada di muka bumi ini dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Ya, itulah akibatnya. Dia lupa bahwa dia dulu sembilan bulan juga pernah mendekam di perut ibunya. Aku tahu, dia ingin menduduki jabatan itu. Dan dia ingin mengecilkan kehadiranku di depan Raden Hussein. Ah, tapi sudahlah, aku tak tidak pernah bermimpi menjadi kepala pengawal pribadi. Shh. Awas Nini, hmm? dia menyusul. leng. dia menyusul Nini. Nini. Saya diutus Raden Hussein menyusul Nini Kusmodewi. Nini diharap kembali ke ruangan pendopo. Sayang sekali, Mpok Keleng. Karena aku sudah pamit, maka aku tidak bisa kembali lagi. Sudahlah, Nini. Saya tahu Nini tersinggung. Tapi saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin mengatakan sesuatu sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan saya, Nini. Kau tidak perlu merasa tidak enak hati, Mpu Kelem. Oh. Aku tidak apa-apa. Sebab aku tahu mutu orang seperti kamu. Sekalipun perempuan, aku tidak pernah menjilat lidahku sendiri. Uh, tapi Nini, kalau nanti Nini tidak mau kembali ke pendopo, saya yang akan kena marah Raden Husen. Kalau memang kau merasa tidak bersalah, Mpu Kelem, kenapa harus takut kena marah? Ah, Nini, saya ini hanya orang bawahan Nini. Jelas saya akan kena marah kalau tidak bisa menjalankan tugas serta perintah atasan saya. Saya tidak boleh mengecewakan hati atasan saya. Masa Nini Kusuma Dewi soal-soal seperti ini tidak tahu? Hmm, baiklah. Kasihan sekali Kompoklo. Kalau begitu, aku akan menolong. Sekarang kembalilah ke ruang pendopo. Sebab, apapun yang akan kau lakukan, Sekalipun kau bujuk-bujuk, kau rayu-rayu, aku tetap pada pendirianku. Kecuali Raden Hussein sendiri yang menyatakan secara langsung padaku. Wah, itu artinya Nini Kusuma Dewi memandang sebelah mata pada saya. Kau pikir kau itu siapa, Empu Kau kira karena kau mempunyai hubungan yang dekat dengan Raden Hussein, lalu aku akan menghargaimu? Ah, jadi bagaimana Nini? Nini menolak saya bawa kembali ke ruang pendopo? Seperti sudah saya katakan, saya akan kembali ke ruangan pendopo jika Raden Husen sendiri yang mengatakannya secara langsung pada saya. Kecuali kalau kau bisa memaksa saya, empuk Keleng. Hati-hati, Kusuma Dewi. Itu artinya kau menantangku berkelahi. Semula aku kira aku bisa membawamu ke ruangan pendopo dengan cara-cara yang lembut. Tapi rupanya kau lebih memilih cara kekerasan. Dengar, seorang wanita memang lebih menyukai kelembutan empuk keleng. Tapi bukan berarti dia tidak mampu berlaku keras pada siapa saja. Baik, tapi ini bukan keinginanku. Kau yang memaksaku menggunakan cara kekerasan. Sekarang bersiap-siap laku semua Dewi. Empuk keleng akan meringkusmu. Lakukan segera kalau kau memang mampu. Hah? Empu Keleng langsung menyerbu dengan jurus-jurus berbahaya. Dia melompat sambil menerjang, menyepak, memukul, atau menghantam. Suatu saat, dia bergulingan di atas tanah sambil menyapu kaki Endang Kusuma Dewi. Tapi Endang Kusuma Dewi selalu berhasil mementahkan setiap serangan musuhnya. Dia mampu bergerak lincah, berlompatan di udara, dan bergulingan di atas tanah. Beberapa belas jurus segera berlalu. Diam-diam Raden Hussein dan Empu Surat Pada menyaksikan pertarungan itu. Karena sebelum bertarung, Rake Hambulu sempat membisikkan agar Endang Kusuma Dewi menggunakan pukulan pangracut sukma garis itu lalu melompat mundur beberapa tindak. Kedua belah telapak tangan digosok-gosokkan dan mulutnya komat kamit membaca mantra. melompat, Endang Kusuma Dewi mengayunkan telapak tangan kanannya. Pangracut Sukma menyambar dada empuk keleng. Laki-laki berbadan gempal itu pun menjerit tertahan, kemudian roboh dan tak bergerak-gerak lagi. Dadanya gosong. Empu Keleng terluka parah. Dadanya gosong sampai mengeluarkan asap. Itu akibat kesalahannya sendiri Empu Surat Pada. Kalau toh nyawanya tidak bisa tertolong lagi, itu pun karena kesalahannya sendiri. Uh, tapi Raden, kalau bisa jangan sampai dia mati. Dia jauh-jauh meninggalkan Palembang pergi ke Tanah Jawa untuk membuat hidup keluarganya sejahtera. Kalau bisa, kita harus berusaha untuk menyelamatkan nyawanya, Raden. Ya, terserah suruh orang-orang membawanya ke belakang Wisma. Hei kamu, kamu, sini cepat. Ayo angkat dia dan bawa ke belakang Wisma. Baik. dua orang prajurit Palembang bergegas datang. Mereka segera mengangkat tubuh empuk Keleng dan menggotongnya ke belakang Wisma. Raden Hussein tersenyum sambil mendekati Endang Kusuma Dewi yang masih berdiri tegak. Kusuma Dewi? Ah, saya sebenarnya sudah memaafkannya, Raden. Tapi dia memaksa saya untuk bertarung. Akhirnya, beginilah kejadiannya. Saya sangat menyesal. Tidak usah menyesal. Empu Keleng sudah memetik buah dari perbuatannya sendiri. ampun, Raden. Nyawa Empu Keleng tidak bisa diselamatkan. Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya Endang Kusuma Dewi mau kembali lagi ke ruangan pendopo. Mereka segera terlibat pembicaraan mengenai jabatan kepala pengawal pribadi Adipati. Raden Hussein kembali menawarkan jabatan itu pada Endang Kusuma Dewi. Kali ini tampak dia lebih mantap. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-47 serial Sandiwara Radio, Pelangi di atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung para pemain, Tato sebagai Raden Hussein, Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Herman sebagai Rake Hambulu, Kasdu sebagai Empu Surat Pada, Dedi sebagai Empu Kelang, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Endang Kusuma Dewi akhirnya menerima jabatan yang ditawarkan Raden Hussein padanya? Lalu bagaimana dengan sikap prajurit-prajurit Palembang setelah mengetahui Empu Keleng tewas di tangan Endang Kusuma Dewi? Saudara pendengar, silakan mengikuti kisah selanjutnya dalam seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.